dari nasihat para ulama kita barakallahu fikum yang terkait dengan sifat wal akhlak yang harus diwujudkan bagi setiap muslim dan khususnya ad-da'i ila Allah berdagang jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa sikap seorang muslim, seorang dai ilallah wajib berhias dengannya di dalam mewujudkan mengamalkan dan mendakwakan Islam terhadap umat manusia. Maka barakallahu fikum sifat yang pertama tentunya yang sepantasnya seorang muslim, seorang dai ilallah berhias dengannya adalah sifatu al-ilm wal fiqh fid din yaitu memiliki ilmu dan pemahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tentunya sifat al-ilmu dan al-fiqhu di ini adalah merupakan sifat yang wajib yang harus diwujudkan pada diri-diri kita semua. Nah, karena tidak akan mungkin kita bisa meluruskan amalan kita atau dakwah kita melainkan dengan berilmu dan bertafaqquh fid Oleh karena itu Rasulullah SAW mewajibkan kita semua setiap muslim atau muslimah wajib menuntut ilmu. Barakallahu fikum. al ilm Faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Lebih-lebih bagi yang berdakwah. Karena dakwah itu adalah wajib. Ya, maka diwajibkan pula sebelum dia berdakwah untuk berilmu, bertafakuh fid din. Ya, makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya letakkan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Lalu beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad, Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li Berilmulah terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah itu, meminta ampunlah atas dosa-dosa. Meminta ampun adalah sebuah amalan. Maka Allah Ta'ala mendahulukan dalam ayatnya yang mulia ini ilmu sebelum amal. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah berdalilkan dengan ayat itu dan meletakkan bab khusus al-ilmu qabla al wal amal di dalam sahih beliau. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, dan ayat kisirah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin ila yaumil qiyamah. Diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berilmu. Ya, khususnya lagi berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, jalan yang lurus. Ad'u ila Allah, aku berdakwah di jalan Allah ada basirah, di atas basirah yakni di atas ilmu. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Di sini tidak pada Rasulullah saja atau para sahabat saja, tapi seluruh orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam wajib dia berilmu di atas ilmu. Nah, kul هذه sabili أدعو إلى الله ala بصيرة ana wa اتبعني وسبحان wa وما wa من المشركين Ya, surah ini dalam surah Yusuf ayat 108. Nah, perintah Allah taala kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Ya, untuk berilmu dan khususnya ketika berdakwah. Ya, ala basirah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat yang lain yang kita semua sering mendengarkan dan menghafalkannya dalam an Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah di jalan Allah dengan hikmah, dengan ilmu. Hikmah adalah ilmu, yakni Al-Qur'an sunnah. Ya, perkataan para sahabat, para salaf, para tabi'in dan seterusnya. Maka berdakwalah dengan itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perintah dari Allah untuk berdakwah di jalan Allah dengan ilmu, dengan hikmah, yakni dengan ilmu Al-Qur'an, sunnah, ya, dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh. Wal mau'idatil hasanah. Kemudian setelah itu berdakwah dengan memberi nasihat yang baik, nasihat yang lemah lembut. Nah, nasihat yang hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan tidak gulu, tetapi nasihat yang baik memberi tarhib wa Nah, di sini disebutkan sebagian oleh ulama kita dalam menafsirkan ayat ini bahwa pada yang pertama Allah Ta'ala perintahkan untuk berilmu. Kemudian yang kedua memberi nasihat yang baik. Ini kepada orang yang telah mengetahui sesuatu ilmu. Namun kadang-kadang dia melenceng dari ilmu tersebut. Maka dinasehati dengan nasihat yang baik, diingatkan agar dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan nasihat tersebut yang dibangun di atas ilmu tadi, orang tersebut ya menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberi nasihat. Nah, nasihat yang baik, nasihat yang lemah lembut, nasihat yang tidak melarikan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan nasihat yang mencaci. Ya. Nasihat yang mendekatkan dia kepada jalan Allah. Nah, tidak melarikan dia dari jalan Allah taala. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian wajadilhum billati ahsan Bantalah mereka dengan cara yang baik. Di sini ulama mengatakan bahwa kadang-kadang orang yang dinasehati ya dia punya syubhat, dia punya pengkaburan, kerancuan dalam berpikir atau dalam ilmunya ada syubhat, ada kekaburan. Ya, maka butuh dijelaskan, butuh dibantah syubhat-syubhatnya tersebut. Bantahlah dengan cara yang baik pula. Nah, maka Allah Ta'ala walhasil dalam ayat tersebut memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di atas ilmu, di atas hikmah, ya, di atas nasihat yang baik dan bantahan yang yang baik. Barakallahu fikum. Demikian pula Ikhwan fillah azzakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus sebagian sahabat-sahabatnya dalam dakwah ilallah. Nah, beliau memberi wasiat khusus ya, hadis yang ma'ruf dan masyhur Ya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ila akhir al-hadis. Hendaklah yang pertama kali engkau dakwakan ya, kepada ahlul kitab adalah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Di sini menunjukkan ya, perintah wasiat Rasulullah berdakwah benar-benar di atas ilmu dengan tahapan-tahapannya. Aham fal aham. Ya. Yang paling penting, yang penting berikutnya, dan seterusnya. Itulah cara berdakwah yang benar. Dan itu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang tidak memiliki ilmu, maka tidak akan mungkin dia bisa mengetahui tahapan-tahapan dalam dakwah. Maka itulah pentingnya berilmu dan bertafakuh fid Nah, Demikian pula wasiat Rasulullah SAW yang lain kepada Mu'ad sendiri dan juga kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhuma. Nah, dalam cara berdakwah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan khusus kepada keduanya yassira wa la tu'assira basyira wa la tunaffira wa tatawwa wa la Berilah berita gembira. Eh, mudahkanlah, jangan persulit. berilah berita gembira, jangan melarikan manusia. Dan saling mengertilah, saling mengalah, saling menguatkan, jangan berselisih. Nah, maka ini wasiat khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di sini penting yang kita mengambil hikmah dari wasiat yang agung ini bahwa yang ketika Rasulullah mengutus dua orang berarti ini sudah masuk dalam interaksi amal. Ya, sudah terjadi interaksi bermuamalah diri kita dengan orang lain. Ya. Jadi artinya kita tidak sendirian. Ketika kita tidak sendirian, berarti di sana pasti ada celah-celah untuk ada perselisihan, untuk ada uh, perbedaan. Ya. Baik perbedaan dalam sudut pandang berpikir atau perbedaan dalam karakter. Ya. Maka sinilah yang disebut dengan ya manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi. Pasti di sini membutuhkan ilmu, membutuhkan tafakku fiddin. Nah, sehingga dia bisa menempatkan dirinya memposisikan dirinya di tengah-tengah di kumpulan atau wilayah biah dia berada padanya. Nah, dengan ilmu tersebut bisa mengarahkan dirinya. Sikap apa yang mesti dia tempuh? Ya, bagaimana cara bermuamalah dalam biah tersebut terhadap si A, si Fulan, si Fulana, dan seterusnya. Dia bisa mengarahkan langkah sikapnya kepada sikap dan langkah yang benar. Nah, karena dia telah memiliki ilmu dan dia paham ya dengan ilmu tersebut yakni terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala maka Nabi saw mengetahui hal tersebut ya maka beliau menawasiatkan wa wa la takhtalifa. Nah, kalian harus saling mengerti, saling mengalah. Ya, saling menguatkan. Jangan berselisih. Artinya perselisihan pasti ada. Namun di sini maksudnya Rasulullah jangan berselisih perselisihan yang menjadikan engkau berpecah. Ya, kemudian saling iftirak, saling berpisah. Lah, Barakallahu fikum. Nah, karena perselisihan pasti ada, perbedaan pasti ada. Namun ketika di atas takwa Allah, di atas bimbingan ilmu, maka insya Allah akan terjadi tidak akan tidak menimbulkan dari perselisihan itu istirahat perpecahan. Perbedaan itu dia tidak mengharuskan perpecahan. Barakallahu fikum. Maka ya dengan ilmu bisa berjalan, bisa berlangsung dengan baik. Barakallahu fikum. Di sini pentingnya ya seorang dai mengetahui sifat-sifat yang harus dia berbekal dengannya. Maka ini sifat yang pertama barakallahu fikum yaitu sifat al-ilm wa tafakku Sifat yang kedua. Nah, Allahumma sayyiban nafi'. Allahumma Sifat yang kedua yang wajib seorang muslim, muslimah, da'i, da'iya ila Allah berhias dengannya adalah sikap sifat arifku wali, sifat lemah lembut ya asalnya kita bermuamalah itu dengan lemah lembut asalnya kita berdakwah, menasihati orang lain itu dengan lemah lembut. Itu asalnya. Asasnya. Tidak boleh kita berdakwah, bermuamalah langsung dengan keras-kerasan. Ya, langsung dengan sifat kaku. Ya, ucapan yang yang yang kasar. Lah, tapi sifat al-rifku wal-lin. Ini wajib diwujudkan pada setiap muslim, muslimah. Itu asalnya barakallahu fikum. Dimanapun kita berada, siapapun kita jumpai, ketika kita tidak mengenal dia, maka sikap dan sifat yang harus kita terapkan adalah rifku lin, lemah lembut. Ya, dan diantara konsekuensi lemah lembut ini atau atau ciri-ciri lemah lembut banyak tersenyum ya berwajah ceria bersikap lunak itu semua ciri-ciri arifku sifat arif nah kita semua dituntut barakallahu fikum perbedaan karakter kadang-kadang seseorang ketika dia sudah berilmu dia paham bahwa saya punya karakter yang yang asalnya keras. Kalau saya berbicara kasar. Dengan ilmu itu mengarahkan dia. Di sini dia butuh juhud. Dia butuh kesungguhan untuk melawan karakter dirinya. Kenapa? Karena dia sudah punya ilmu. Dia harus berjihad terhadap dirinya sendiri. Dalam mengarahkan karakternya tadi. Dia orang yang jarang senyum misalnya. Dia wajahnya seram. Ini contoh. Barakallahu fikum. Sebagai contoh saja. Dan ini kenyataan Allah ciptakan manusia. Dengan hikmah dan keadilan Allah. Ya. Dengan ilmu dia paham. Bahwa saya punya khalqiyah diciptakan oleh Allah. Ini dengan keadilan dan kodrat takdir Allah. Tapi saya punya ilmu. Saya menghadapi orang awam yang tidak paham tentang karakter saya. Kalau saya tidak tersenyum, maka dia akan menilai salah. Salah nilai. Berburuk sangka. Akhirnya dia tidak menerima dakwah ini. Maka saya harus tersenyum. Ya, kita rubah. Assalamualaikum, senyum. Ya. Melembutkan kalam. Yang setiap hari karakter saya, ucapan saya kasar. Saya lembutkan. Nah, ini namanya pengamalan ilmu. Juhud terhadap diri sendiri. Ini salah satu bentuk jihad. Jihad yang paling pertama itu adalah jihadun nafs. Ya, jihad terhadap diri sendiri. Sebelum berdakwah, sebelum jihad pada orang lain, sebelum lebih-lebih jihad kepada musuh-musuh Islam kufar. Paling pertama adalah jihad ala anfusina. Jihad terhadap diri diri kita. Nah, barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tingkatan-tingkatan jihad, jenis-jenis jihad, yang paling pertama jihadun nafs. Beliau berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, Wal asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bis sabr. Ya, demi masa Allah bersumpah, semua manusia dalam kerugian. Ya, illa kecuali orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman di sini orang-orang yang berilmu. Dia berjihad terhadap dirinya dengan membekali dirinya ilmu. Ya. Ini jihad terhadap diri sendiri, menuntut ilmu. Tujuannya apa? Supaya dia bisa meluruskan apa-apa yang kurang. apa ya, apa-apa yang keliru dan bisa dia menyempurnakan apa-apa yang kurang yang ada pada dirinya. Sehingga dia jihad terhadap dirinya dengan ilmu tersebut. Ya. Baru setelah itu tingkatannya apa? Wa'amil soleha. Beramal soleh. Ya. Setelah ilmu, amal soleh. Kemudian apa? Dakwah ilallah. Atawa wa hak, haq. Saling menasihatkan kepada kebenaran. Ini maksudnya dakwah. Berdakwah. Ya. Itu urutannya. Ya, dia jihad terhadap orang lain, berdakwah. Wa bis kemudian bersabar. Nah, ini semua apa masuk dalam jihadun nafs. Ya, jihad terhadap diri sendiri, ilmu, beramal, berdakwah. Ini juga bisa sudah masuk dalam jihad terhadap orang lain. Dan sober adalah jihad terhadap diri sendiri. Ini tingkatan yang paling pertama. Baru setelah itu kita berjihad ya melawan orang-orang kufar di medan perang. Walhasil barakallahu sifat yang kedua yang harus diwujudkan pada seorang muslim adalah sifat rifku walin. Nah, ini adalah merupakan asal di dalam dakwah asalnya, asasnya ketika kita berinteraksi dengan manusia adalah dengan menggunakan lemah lembut. Nah, barakallahu Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya, merintahkan kepada Musa dan Harun ya, dalam berdakwah kepada Firaun itu dengan lemah lembut. Asalnya dengan lemah lembut. Ya, fabima apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan lemah lembut. Mudah-mudahan dengan itu dia mau mengingat dan memiliki rasa takut kepada Allah. Ya. Barakallahu fikum. Itu awalnya, asasnya. Namun kalau seseorang yang bersombong-sombong dengan nasihat itu yang setelah kita menempuh tahapan-tahapannya, ya barulah beralih dari asal lemah lembut kepada yang tegas ya dan bahkan kepada yang keras ya ketika dia ngeyel dan memang sombong dalam, menerima kebenaran sebagaimana Allah taala tegas kepada Firaun dalam banyak ayat-ayat ya yang ujung-ujungnya Firaun apa disiksa oleh Allah di dunia disegerakan disiksa ditenggelamkan di laut merah sampai di alam kuburnya Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an ya nah dia disiksa Bukrotan wa asyia wa yaumal wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ila syaddil adab. Ya. Fir'aun disiksa pagi dan petang. Ya, setelah dia ditenggelamkan di laut merah disiksa pagi dan petang di alam kuburnya. Sebagaimana penafsiran para ulama. Ya. Coba. Jadi Bukan saja Allah perintahkan lemah lembut. Namun ketika dia ngeyel, dia berkeras kepala, dia sombong, maka Allah tegas. Ya, bahkan menyiksanya. Di dunia, terlebih-lebih di umul kiamat. Di alam kuburnya, pagi dan petang disiksa. Dan di hari kiamat nanti, kata Allah, ada khilu. ala Fir'auna ila asyaddil azab. Ya. Masukkan Fir'aun, keluarganya, kepada siksaan yang paling dahsyat. Itu di hari kiamat. Jadi Firaun disiksa oleh Allah di tiga tempat. Di dunia, di alam kuburnya, dan di hari kiamat kelak. Naudzubillah karena kesombongannya dalam menerima kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Musa alaihi salam. Barakallahu fikum. Walhasil di sini Allah pun pada awalnya memerintahkan kepada Musa dan Harun dakwah dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut kepada Firaun. Di sini sebagian orang ahlu syubhat berdalil dengan dalil yang miring, yang keliru. Ya. Dan ini khususnya orang-orang mumayyin, orang-orang yang lembek dalam berislam, yang memakai perasaannya atifiyah, tidak di atas ilmu. Makanya sifat yang pertama harus ilmu. Tafakuh Karena mereka tidak di atas ilmu, mereka berdalilkan bahwa dakwah itu mutlak dalam segala hal terus menerus ya tidak yaitu harus lemah lembut tidak ada tahapan-tahapannya lemah lembut terus sehingga mereka berlemah lembut dengan ahlul bid'ah bahkan kepada orang-orang kafirin ya nah nasallallahu alaihi Ya, karena mereka berdalil dengan ayat-ayat yang seperti ini. Coba lihat Allah Taala saja kepada Firaun yang yang mengaku Tuhan sombong Allah tetap memerintahkan apa? Aku lalahu kaulan layina. perintahkan lemah lembut. Nah, ini subhat. Ya, sehingga mereka men, mencela ahlus sunnah dengan dalil tersebut bahwa ahlus sunnah tidak ada lemah lembutnya. Lah kalian yang tidak faham, ya atau kalian yang memang memiliki ya kelembekan di dalam manhaj di dalam Islam dalam dakwah kalian sehingga kalian monoton dengan lemah lembut walaupun kepada ahlul bidah. pun ahlus sunnah mereka menerapkan lemah lembut dan itu asas dasar dakwah mereka yang wajib ya seorang muslim berhias dengannya namun ketika menghadapi orang yang sombong dan ngeyel terhadap kebenaran yang berulang-ulang nasihat itu kepadanya dan sampaikan kepadanya dalil-dalil dia tetap ya dalam kesombongannya maka pada saat itu ya berpindah dari asal lemah lembut kepada sikap yang lainnya sikap tegas atau sikap keras nah makanya dalam ayat yang disebutkan tadi dalam surah An-Nahl 125 itu Allah menjelaskan tahapan dakwah ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah" dan seterusnya, itu Allah jelaskan tahapan-tahapan dakwah. Bagaimana Rasulullah harus berdakwah dengan tahapan-tahapannya. Yang pertama dengan hikmah, dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Masuk di dalamnya tentunya lemah lembut yang asalnya dakwah itu. Ya. Kemudian tahapan berikutnya dengan nasihat yang baik. Ya. Dengan lemah lembut juga. Nasihat yang baik, ya. Yang mendekatkan dirinya, yang memberi dia rasa takut kepada Allah. Setelah itu tidak diterima, dia punya subhat beralih kepada berikutnya dibantah bantahan yang baik ya karena masih ditoleransi dia punya syubhat karena dia belum paham, dia belum sampai hujah, belum pernah dibantah, maka tetap digunakan lemah lembut. Ya, bertahan dengan lemah lembut, dengan baik, tetap. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, setelah tiga tahapan ini sudah ditempuh, masih ngeyel. Dan tetap dia dalam kesombongannya, ya maka berlaku ayat-ayat yang lain ya tahapan berpaling dari dia meninggalkannya jika ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'ar anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya, kata Allah Ta'ala apabila kau melihat orang yang mendebat-debat ayat Allah bukan mencari kebenaran. Ya, Ngeyel dia. Maka berpaling tinggalkan dia kata Allah. Nah, ini perintah Allah. Ya, jadi ahlu sunnah itu mengkompromikan semua dalil. Ya tidak mengambil satu dalil, membuang dalil yang lain. Tidak. Ya, maka tahapan berikutnya yang keempat ya, berpaling dari dia dan memperingatkan umat dari dia, mentahdirnya. Nah, barakallahu karena mereka itu dan mereka itu dihukumi oleh Allah orang-orang yang dolim. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ma'ahum fala taq'ud ba'da dzikr ma'al qaumidh dhalimin. Kalau Allah melupakanmu, perhatikan, Allah melupakanmu, lalu kau tetap duduk dengan mereka ini tadi. Menunjukkan apa? Dilarang duduk. Ya. Jangan engkau duduk. Tapi kalau setan melupakanmu, berarti ketika kita duduk, berarti itu setan yang melupakan kita. Nah itu, setan melupakan kita. Maka ba'da dikir, pala pribadi kita sendiri tidak terpengaruh ya, dan orang lain pun mengetahuinya. Nah, walhasil barakallahu fikum di sini menunjukkan ya kesempurnaan dakwah Islam. Ya. Yang dakwah mereka itu dasar dan asasnya adalah wal walid. Ya, lemah, lembut. Nah, Kemudian ikhwan fillah azzakumullah. Sifat yang ketiga yang harus diwujudkan atas orang muslim. Nah, saya, sebelumnya saya lupa ya dengan hadis Rasulullah SAW di antara manfaat daripada sifat lemah lembut ini ya dalam hadis beliau bersabda alaihi salatu wassalam ma kana rifqu fi syai'in illa zana Ya, wa makanan umfu fi syai'in illa syana. Nah, tidaklah kelembutan dalam sesuatu pasti akan menambah indah sesuatu itu. Ya. Dan tidaklah kekasaran dan kekakuan terhadap sesuatu melainkan akan ya me, me, mencoreng ya sesuatu tadi akan menjelekkan sesuatu tersebut. Di sini menunjukkan apa? ya, manfaat dan keutamaan berdakwah dengan lemah lembut pasti akan memperindah ya, menghasilkan kebaikan tapi kalau dengan langsung cara kekerasan maka pasti menghasilkan kejelekan dan keburukan akan memperkeruh sehingga akan menimbulkan fitnah barakallahu kemudian sifat yang ketiga al-hilm ya sifat al-hilm ba'da ad-da'wah. Jadi setelah kita berdakwah, ya kita mewujudkan sifat al-hilm ini. Al-hilm ini yaitu uh, mirip dengan sober, ya. Tetapi dia di sini al-hilm khususnya adalah tidak tergesa-gesa tidak emosi. Nah, ini lawannya al-hilm. Jadi dia tidak ta'anni dia, tidak tergesa-gesa dan tidak emosi. Nah, jadi ketika seorang uh, menyampaikan dakwah, ya pasti akan ada problemnya ya, ada ada apa namanya uh, ujian-ujiannya apakah berupa cacian atau uh, perlakuan yang kurang baik dari orang yang kita dakwahi ya baik dalam kata-katanya atau dalam sikapnya orang yang kita dakwahi atau masyarakat yang kita dakwahi menyinggung kita ah di sini butuhnya apa al-hilm ya yakni dia tidak tergesa-gesa ya menghadapi orang itu dengan cara yang ya keliru. Tapi dia ta'anni dan tenang. Ya. Tidak emosional. Nah, barakallahu fikum. Kadang-kadang ya, kita baru berucap satu kata, lawannya kita sudah beraksi, sudah duluan marah. Ya, terus duluan mengungkapkan dalil-dalilnya. Nah, tenang, biarkan. Ya. Lalu setelah itu kita menasehati dia dengan dalil-dalil, dengan ucapan para imam, para salaf. Nah, maka itu al-hilm. Ya. Kemudian yang keempat adalah sifat as-sabr. Ya. Barakallahu fikum. Sifat sabar ya ini wajib. Karena pasti ya setiap dakwah mesti ada gangguan, ada ujian. Maka wajib bersabar. Ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, nah ini ucapan Imam Ibnu Taimiyah ya cukup panjang Beliau jelaskan dalam kitab beliau Minhaju As-Sunnatin Nabawiyah. Ya. Kata beliau al-amru bis sunnati wan nahyu 'anil bid'ah huwa amru amrun ma'ruf wa nahyu 'an munkar wa huwa min afdalil a'mal as-salihah fayajibu an yabtaghi bihi wajh Allah wa an yakuna mutabiqan lil amal. Maka orang yang memerintahkan kepada sunnah, melarang dari bid'ah, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ini seabdol-abdol amalan soleh. Amalan soleh yang paling abdol. Ya. Nah, dan ini merupakan jihad. Hadun nafs, berdakwah di jalan Allah. Maka wajib orang itu menginginkan dengannya wajah Allah, ikhlas. Dan wajib pula dakwanya itu mencocoki sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ya uh, menjelaskan menjelajutkan keterangan beliau wa fil hadithi man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fayambagi ay yakuna aliman bima ya'muru bihi aliman bima yanha 'an rafiqan fima ya'muru bihi rafiqan fima yanha 'an haliman fima ya'muru bihi haliman fima yanha 'an nah kata beliau di dalam hadis orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar sepantasnya ya dia berhias dengan ilmu terhadap apa yang dia perintahkan dan berilmu terhadap apa yang dia larang. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau rafiqan ma ya'muru bihi, rafiqan ma yanha. Dia memiliki lemah lembut terhadap apa yang dia perintahkan dan terhadap apa yang dia larang. Dan yang ketiga haliman fima ya'muru haliman fima yanha. Ya, dia memiliki sifat helm, ya, sifat hati-hati dan tenang ya terhadap apa yang dia perintahkan dan terhadap apa yang dia larang. Kemudian beliau menyatakan fal ilmu amri war rifqi fal ilmu amri war rifqu ma'al amri wal hilmu ba'dal amri fa illam yakun aliman lam yakun lahu an yakifu ma laysa lahu bihi alam. Maka ilmu itu sebelum melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus ilmu dulu. Ya, warifku ma'al amri. Adapun sifat lemah lembut itu bersamanya bersama amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ilmu sebelum masuk ya kepada dakwah amar ma'ruf nahi munkar harus ada ilmu. Ketika berdakwah bersama dakwah itu disertai dengan arifku yaitu kelembutan. Kemudian wal helm ba'dal amri. Ya, adapun sifat helm, yakni sifat kehati-hatian tadi dan sifat tenang itu adalah setelah berdakwah. Setelah berdakwah dan juga as Setelah berdakwah wajib adanya as-sabr. Nah, wallahu taala a'lamu bisawab. Demikian ikhwan fillah azzakumullah. Maka lebih kurangnya saya mohon dimaafkan, kita cukupkan. Nah,